الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تلنجتكن بمباشأن كتاب المصفى من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كريا فضلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد العزيز سندي حفظه الله تعالى Kita sampai pada pembahasan tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada halaman ke 14 yaitu pada perkataan beliau penulis walaysa yakhfa anna wujud al-mahabbati fil qalbi in kana sadiqan yastalzimu atharan wa dalilan dan tidak samar lagi bahwa adanya kecintaan di dalam hati apabila cinta itu adalah cinta yang jujur, yastalzimu akan mengkonsekuensikan, menyebabkan, melazimkan asar, yaitu pengaruh dari cinta tersebut, wadalilan dan sekaligus tanda ataupun bukti dari cinta tersebut. Yani setiap orang yang mengaku cinta kepada orang lain atau kita katakan kepada Nabi Muhammad SAW maka akan muncul pada dirinya tanda-tanda yang menunjukkan atau yang membuktikan bahwa dia benar-benar cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja itu apabila cintanya itu adalah sadiqan, apabila cintanya adalah benar. Wadalailu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam kathiratun. Dan dalil-dalil ataupun tanda-tanda ataupun bukti-bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Artinya apabila kita mendapatkan tanda-tanda ini atau bukti-bukti ini pada diri kita, maka insya Allah kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cintaan rasa cinta ataupun kecintaan yang yang benar. Namun sebaliknya, apabila tanda-tanda tersebut, bukti-bukti cinta tersebut tidak terdapat pada diri kita, maka kita harus mempertanyakan kembali cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kata beliau, wamin min ahammi tilka dalaili dan di antara bukti-bukti yang terpenting dari bukti kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah awalan yang pertama taatuhu wa ta'zimuhu wa tawqiruhu mentaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan dan memuliakan atau menghormatinya ya ini adalah salah satu tanda di antara tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang mencintai seseorang maka dia akan menghormatinya, dia akan mengagungkannya, bahkan permintaan-permintaan darinya akan dia turuti. Demikianlah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar cintanya kepada Rasulullah SAW maka dia akan mentaati Rasulullah SAW. Perintah yang dia perintahkan, perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW maka akan dia laksanakan dan larangan-larangan Rasulullah SAW akan dia tinggalkan. Ya. Dan dia akan mengagungkan Rasulullah SAW dan juga ajaran-ajaran beliau akan mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sanian di antara tanda tanda bukti kecintaan Rasulullah eh, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-ishtiyaku liru'yatihi wal hirsu ala dhalika. Al-ishtiyaku yaitu adanya kerinduan untuk bisa melihat beliau sallallahu alaihi wasallam wal hirsu ala dzalika dan keinginan yang sangat kuat hirs untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fa fi sahih muslimin anhu sallallahu alaihi wasallam maka di dalam sahih muslim dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qal bahwa beliau bersabda min ashaddi ummati li hubban ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله Rasulullah SAW bersabda, min asyaddi ummati li hubban. Di antara umatku yang paling besar cintanya kepadaku adalah nasun orang-orang yang yakununa ba'di yang mereka itu hidup sepeninggalku ini mereka bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakununa ba'di hidup ataupun ada hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat namun orang tersebut yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi dia memiliki sifat salah seorang di antara mereka itu memiliki keinginan kecintaan law ra'ani seandainya dia melihatku bi ahlihi wa malihi dia menebusnya dengan keluarga dan hartanya. Artinya dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya saja dia bisa melihat Rasulullah SAW dengan tebusan keluarga dan hartanya maka akan dia lakukan. Saking kuatnya keinginan dia untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan tanda bahwasanya orang tersebut mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memiliki kerinduan kerinduan untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini ya, akan bisa dilaksanakan, yakni meskipun kita tidak bisa melihat langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di sana para ulama telah membuat ini kitab-kitab ya, menuliskan kitab-kitab yang berisikan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW seperti karya tulisan Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang di sana menerangkan tentang bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. alaihi Apabila seseorang yang hidup di zaman ini atas meninggal Rasulullah SAW, dia ingin melihat Rasulullah SAW dan itu tidak mungkin dilakukan secara nyata, maka bisa dilakukan dengan mempelajari kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW dengan mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah misalnya dan seterusnya. Ini merupakan bukti orang tersebut benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Salisan, kemudian yang ketiga, al-iktharu minas salati wassalami alaihi mutlaqan. Wa fil mawadhi'il al muqayyadati allati waradat fi syariah. Yang ketiga adalah uh, <laughs> memperbanyak al-iktharu yaitu memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlakon secara mutlak yaitu kapan saja kita ingin bersalawat dipersilakan untuk mengucapkan salawat memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bisa kita lakukan kapanpun kita ingin dengan mengucapkan seperti salawat yang disebutkan dalam bacaan salawat seperti Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau dengan bacaan bacaan bacaan salawat seperti salawat Ibrahimiyah yang ada dalam bacaan salat kita ya dan ini bisa dilakukan mutlakon kapan saja tidak terikat dengan sesuatu keadaan tertentu wa fil mawadhi'il muqayyadati dan juga memperbanyak salawat pada tempat-tempat yang terikat dengan keadaan-keadaan tertentu alati waradat fi syariati yang tempat-tempat tersebut datang penjelasannya di dalam syariat ini seperti misalnya ini di dalam salat ya ketika kita tahiyat mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW dan ini hukumnya wajib ya dan e, seperti misalnya mengucapkan salawat kepada Nabi shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kumandang adzan ya kemudian juga setiap kali mendengar nama, nama beliau nama, nama Nabi Muhammad shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan maka kita mengucapkan salawat dan lain sebagainya di antara tempat-tempat yang e, ditentukan secara khusus oleh syariat ini. Jadi memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa taslima dan ucapkanlah salam kepada beliau. Nah, kemudian yang keempat, di antara tanda ataupun bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatu qarabatihi wa sahabatihi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai kerabat beliau ya, kerabat yaitu keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu anhum dan semoga Allah taala meridhai mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga-keluarga beliau. Faman habba ahadan ahabba man yuhibbu. Maka barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan mencintai orang yang dicintai oleh orang tersebut. Ya. Maka apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min aula man yuhabbu dan di antara orang yang paling utama untuk dicintai ya karena Nabi Muhammad SAW sangat mencintai mereka adalah ashabuhu wa alu baitihi sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat beliau radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum wa alu baitihi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam ah, ahli bait ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa mereka wahum dzurriyyatuhu wa dzurriyyatuhum yaitu anak keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunan mereka. Ini yani anak keturunannya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatul mu'minin dan juga istri-istri beliau yaitu para ibunda kaum mukminin wa banu Hashimin dan anak keturunan Hashim yaitu orang-orang yang termasuk dari kalangan Bani Hashim maka mereka termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in semoga Allah taala meridhai mereka seluruhnya. Ya, sehingga kita harus mencintai mereka. Mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala meridhai mereka semua. Taib. Wa ma ahsana ma qala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dan alangkah bagusnya, alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي an asila min qarabati. Beliau mengatakan dengan sumpah ya, walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Lebih aku cintai an asila untuk aku sambung hubungannya min qarabati daripada dengan kerabatku yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena beliau mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri maka beliau lebih mencintai untuk menyambung hubungan dengan kerabat Rasulullah SAW daripada menyambung hubungan dengan kerabat dirinya sendiri. Walaupun beliau tentu saja menyambung hubungan dengan kerabat dirinya sendiri tentu saja, tetapi lebih beliau cintai yaitu menyambung hubungan kekerabatan dengan uh, menyambung hubungan dengan kerabatnya Rasulullah SAW karena beliau di sisi di sisi Abu Bakar As-Siddiq ya dalam jiwa Abu Bakar As-Siddiq beliau SAW alaihi wasallam lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Nah, wahariyun bil muslimi ayahfadha wasiyata habibihi habibhi alaihi wasallam fihim. Maka hariyun bil muslimi sudah selayaknya bagi seorang muslim ayahfadha wasiyata habibihi sallallahu alaihi wasallam untuk dia menjaga wasiat orang yang dia cintai yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihim wasiat Nabi Muhammad SAW tentang mereka yaitu tentang keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ketika beliau bersabda udzakkirukumullah fi ahli baiti aku mengingatkan kalian tentang Allah taala fi ahli baiti pada pada keluarga keluargaku. Yani Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalin hubungan dengan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara takwa kita kepada Allah taala dalam menjamin dalam menjalin hubungan dengan ahli bait Rasulullah SAW adalah kita mencintai mereka ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhir dari pembahasan tentang e, hak yang kedua yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada hak yang Ketiga yaitu ta'zirhu wa tawqiruhu wa ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.